Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan arabiyyan wa tibyana wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata li fahmi al-Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana. Ashhadu an la ilaha illallah an'ama bil lisani 'ala al-insan minnata wa tawdiha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afsahun nasi lisanan wa ahsanuhum bayana sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa iraba amma ba'du ayuhal musyahidun al-kiram kaifa halukum fi hadzal liqa asalullah an takunu fi sihatin wa afiyah ففي هذا اللقاء سوف نواصل درسنا في تعلم اللغة العربية عبر أو عن بعد يعني مع أكاديمي نور sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, pelajaran kita, silsilah belajar bahasa Arab kita. Kemarin terakhir kita sampai ke Al-Hiwarustani, namun belum terlalu mendalam kita di situ ya. Maka akan kita uh, ulangi sedikit di halaman 74 eh, halaman arba'ah wa asmanin ya 84. Jadi bagi para peserta semuanya bisa dibuka bukunya الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس التاسع وعشرون يا الحوار الثاني انظر واستمع وأعن انظر واستمع وأعن الحوار بين الأسرة الأم هذا يوم العطلة هذا يوم العطلة هذا يوم العمل الأم ماذا ستفعل يا طارق سأكنس غرفة الجلوس وماذا ستفعلين يا فاطمة سأكنس غرفة النوم وماذا ستفعل يا أحمد sa'alsilul malabis wa madha sataf'alina ya latifah sa'akwil malabis ana sa'agsilul atbaq wa ana sa'akra'ul quran ya sekarang coba diikuti ya qala al um hadza yaumul utlah الآب هذا يوم العمل الأم ماذا ستفعل يا طارق طارق سأكنس غرفة سأكنس غرفة الجلوس الأم وماذا ستفعلين يا فاطمة فاطمة سأكنس غرفة النوم الأم وماذا ستفعل يا أحمد أحمد سأغسل الملابس الأم وماذا ستفعلين يا لطيفة Latifah Sa'akwil malabis Al-Jaddah Ana sa'agsilul atbaq Al-Jad Wa ana sa'akra'ul Qur'an Baik Sekarang kita masuk ke Al-Mufradat Al-Ardu paparan. Unzur wastami' wa'a'id. Yaumul ud, yaumul amal. Yaumul amal. Hari beraktivitas atau hari kerja. Yaumul utlah. Yaumul utlah hari libur. Atbaq. Atbaq. Piring-piring ya. Apa namanya? Perkakas lah, perkakas dapur, bisa piring, eh, mangkok, ya itu masuk masuk dalam kategori atbaq. Yak nusu. Yak nusu. Ya, seperti di gambar dia sedang menyapu. Malabis. Malabis. Pakaian, pakaian. Yaghsilu. silu, Ya. Sedang mencuci, dia sedang mencuci. Yakwi. Yakwi Ya, seperti di gambar menyetrika. Baik. Tadrib ajib anil as'ilati bikhtisarin Ajib anil as'ilati bikhtisarin Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah secara dengan singkat. Ya, kalian jawab ini ya. Pertanyaan pertama, man yaghsilul malabis? Man yaghsilul malabis? Nah, al-jawab hasbal hiwar al maujud qabla hadha, ya. Ini berdasarkan hiwar percakapan yang ada di buku. Jadi man yaghsilul malabis? Siapa yang mencuci pakaian? Man saya kenusu ghurfatal julus. Man saya kenusu ghurfatal julus siapa yang akan menyapu ruang tamu. Salah sah? Man saya qara'ul Quran Man saya qara'ul Quran Siapa yang akan membaca Al-Quran? Arba'ah Man saya kenusu urfatan naum man sayaknusu fatan nau. siapa yang akan menyapu ruang tidur kamar tidur khamsah man sayag silul atbaq man sayag silul atbaq siapa yang akan mencuci piring sitah Man sayak wil malabis Man sayak wil malabis Siapa yang akan menyetrika pakaian? Sab'ah Kam afradul usrah Kam afradul usrah Kam artinya berapa Afrad individu-individu Al-usrah keluarga Artinya berapa orang anggota keluarga tersebut. Samaniyah manhum ya, siapa saja mereka. Tis'ah mata ha, mata hadal hiwar mata hadal hiwar kapan percakapan ini terjadi nah ini dijawab ya dengan tulisan jadi kalian tulis di daftarnya masing-masing man silul malabis saran saya tulis juga soalnya ya demi untuk membiasakan penulisan man saya man silul malabis man saya nusuhur fatal julus dan seterus seterusnya baik kita lanjutkan <clears throat> al-hiwaru salis al-hiwaru al ya sebelum kita masuk kita ingatkan untuk latihan tadi bisa di stop videonya, dikerjakan dulu, setelah selesai nanti baru dilanjut ke al-hiwar salis ini. Baik, sekarang al-wahdatur rabi'ah <clears throat> al-hayatul yaumiyah ad-darsu salasun al hewar salis unzur wastami' wa'a'i unzur wastami' wa'a'i lihat dengar dan ulangi. Al-hiwar baina Adil wa Faisal. Ya, percakapan antara Adil dan Faisal. Adil Mata tastaikidu yawmal utlah Mata tastaikidu yawmal utlah Faisal Astaikidu mubakkiran أستيقظ مبكرا ومتى تستيقظ أنت ومتى تستيقظ أنت عادل أستيقظ متأخرا أستيقظ متأخرا فيصل ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا تفعل في الصباح عادل أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت فيصل أقرأ صحيفة أو كتابا أقرأ كتابة أقرأ صحيفة أو كتابا عادل أين تصلي الجمعة أين تصلي الجمعة فيصل أصلي الجمعة في المسجد الكبير أصلي الجمعة في المسجد الكبير وأين تصلي أنت وأين تصلي أنت adil usalli fil masjidil kabiri aydan usalli fil masjidil kabiri aydan baik sekarang coba ikuti dulu ya nanti baru kita pahami maknanya bismillah mata tastaikidu yaumal utlah astaikidu mubakkiran ومتى mata انت anta متاخرا ماذا تفعل في الصباح أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت؟ Aqra'u sahifatan au kitaban. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil Ulangi usalli fil masjidil kabiri aydan ya baik saran saya diulang-ulang e, pengulangan ini ya sampai pas betul pengucapannya perhatikan betul bagaimana cara pengucapan kata perkatanya ya seperti misalnya kata mata ini sering kadang-kadang sebagian orang terbalik mata ya mata emaknya yang dipanjangkan nah kalau emaknya yang dipanjangkan ini akan berbeda akhirnya mata artinya mati ya meninggal tapi mata ya emaknya pendek taknya yang panjang mata bukan mata ya mata tastaikidu yaumal utlah mata kapan ya mata kapan kamu bangun tidur pada hari libur astaikidu mubakiran saya bangun lebih lebih cepat ya mubakiran dengan cepat ya lebih pagi lebih awal wa mata tastaikidu anta dan kamu kapan bangunnya ya astaikidu mutaakhiran saya bangun lebih lama mada taf'alu fi sabah mada taf'alu fi sabah apa yang kamu kerjakan pada pagi hari usyahidu tilfad saya membaca, eh, menyaksikan, menonton televisi. Wa madza taf'alu anta? Dan apa yang kamu kerjakan? Aqra'u sahifatan au kitaban. Aqra'u saya membaca sahifatan ya surat surat kabar au kitaban atau buku. Aina tusallil jumu'ah? Aina di mana? Tusallil jumu'ah? Kamu salat Jumat? Usallil jumu'ata fil masjidil kabir. Saya salat Jumat di masjid besar. Wa aina tusalli anta? Ya. Usalli fil masjidil kabiri aydan. Ya, saya juga saya salat di masjid besar aydan. Aydan itu artinya juga. Ya. Baik, ini diulang-ulang lagi sampai betul-betul bisa penyebutannya. Tastaikid itu kadang sebagian orang sulit mengucapkannya. Tastaikid, astaikid usyahidut tilfad dan seterus terusnya. Baik pemirsa, kita coba lanjutkan ke uh, <clears throat> mufradat ya, ke al mufradat. Al mufradat, al ardu, al ardu, paparan. Unzur wastami' wa a'id. Dengar, lihat, dengar dan ulangi. Ikuti ya. Kitab صحيفة تلفاذ يشاهد يشاهد الصباح كبير مبكرا mutaakhiran. Oke, okay. kita ulangi. Kitab sahifah tilfad yushahid as-sabah kabir mubakiran mutaakhiran ya ini kata-kata yang kita dapatkan dalam hiwar ketiga ini tadi al-hiwarus salis dan terakhir kita coba masuk ke tadrib ya tadrib ini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar percakapan yang kita bacakan tadi tadribu ajib anil as'ilati ikhtisar. awalan atau raqam wahid man yastaiqidhu mubakkiran man yastaiqidhu mubakkiran ini kalian jawab ya di kertasnya masing-masing siapa yang bangun lebih awal isnan man yastaikid mutaakhiran man yastaikid mutaakhiran Siapa yang bangun lebih lama? Salasah Man yaqra'u kitaban Man yaqra'u kitaban Siapa yaqra' yang membaca kitaban buku Man yushahidut tilfad Man yushahidut tilfad Khamsah Man yaqra'u sahifah Man yaqra'u sahifatan Sittah Man yusallil jumu'ata fil masjidil kabir Man yusallil jumu'ata fil masjidil kabir Siapa yang sholat Jumat di masjid yang besar Nah, jawaban-jawaban ini diambil dari percakapan ya.